Bismillah Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah Wa man yudlil Wa ashadu an la illallah Wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin Ba'dal Fajar 28 Desember 2020 Maka seperti biasa kita lanjutkan Ba'dal Fajar kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian keempat dari kitab ini. Yang mana pada kajian keempat ini kita akan masuk kepada bab yang kedua, bab fadhail siyam. Keutamaan dari puasa. Maka sebelum itu silakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi hadis dari pelajaran yang lalu. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah di kitabih al-akhbar as-sahihah di ahkam siyam Ramadan. Al-bab tsani fadail siyam. ini kita masuk kepada al-babu Bab yang kedua dari kitab siam. Dan di sini insya Allah akan disebutkan 15 keutamaan al-babu zani fadhailus siam di bab yang kedua keutamaan dari berpuasa maka di sini akan disebutkan insya Allah 15 keutamaan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Dan akan disebutkan insya Allah sekitar 41 dalil yang sahih dari Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih. Adapun makna al barakallahu fikum di bab yang kedua ini adalah fadailus siyam. Maka makna fadail jamak minal fadl wal di makna khilafun naqs wal maqisah maka makna al-fadail adalah bahasa Indonesianya keutamaan dan fadail siang kalimat asyan di sini dimasuki dengan alif walam ilu asyam maka apa faedahnya alif lam di sini Kaidahnya adalah alif lam al-istiwraqiyah. Yang bermakna di ilmi usul fikih makna umum. Kata umum siam Ramadan wan nawafil. Maka kaidahnya di sini keutamaan puasa bukan hanya puasa Ramadan pembahasan kita juga bersifat umum untuk permasalahan puasa yang sunnah maka tidaklah yang diinginkan dengan qada'il ilmiah, ilisiam Ramadan pokok, Karena pembahasan kita puasa Ramadan bukan, tetapi bersifat umum karena alif lam istighraqiyah yufidul umum. Dan alif lam istighraqiyah banyak di Al-Qur'an seperti ucapan Allah Yaqul ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusrin. Maka syahidnya innal insana. Kalimat al-insan di dalam surat Al-Asr ada padanya alif lam. Maka di sini dinamakan alif lam al-istighraqiyah. Maknanya seluruh jami'ul insan. Seluruh manusia dalam keadaan merugi. Kemudian dikecualikan seperti di dalam surat Al-Asr ilaladina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Maka ini contoh alif lam al istigrafiyah. Dan misalnya yang lain Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Maka diciptakan al insan syahiduna alif lam yang masuk kepada al insan alif lam al istigrafiyah juga. Maknanya diciptakan manusia itu Maknanya jami' al-insan seluruh manusia dha'ifa dalam keadaan lemah. Maka tidak ada pengecualian seluruh manusia dalam keadaan lemah. Maka ini contoh dari alif lam al-istighraqiyah dan yang diinginkan di fadailus siami maka asyam di sini alif lam istighraqiyah yufidul umum masuk kepada siam yang wajib ayat Ramadan dan masuk kepada siam yang mustahab, nawafil dan yang lainnya. Kemudian berkata penulis al-ula maka al-ula takdirnya al-fadilatul ula maka keutamaan yang pertama min asbabit taqwa bahwa orang yang berpuasa penyebab dirinya menjadi orang yang takwa maka ini adalah keutamaan yang pertama. Lalu apa makna at-taqwa? Definisi takwa barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa dan juga muridnya Imam Ibn Qayyim di Bada'i'ul Fawaid makna takwa huwa fi'lu ma'amarallahu bihi wa tarku wa mana Allah an bahwa uktub inta ma taktub syai aina daftaru hada daiman hudaiba daiman aina daftaru nahnu naf'al fi dars maka makna dari takwa adalah melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu makna ketakwaan. Maka kalau begitu min asbab takwa, puasa itu penyebab dari ketakwaan, maknanya puasa itu adalah penyebab seseorang menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini dari keutamaan berpuasa. Mana dalilnya? penulis beristidlal dengan ayat Al-Quran di dalam matan. Kama qala ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka syahidnya la'allakum tattaqun. Semoga kalian dengan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka makna dari ayat ini belum diterjemahkan. Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus Diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan puasa. Puasanya Ramadan. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Seperti kami telah memerintahkan kepada umat umat sebelum kalian. La'allakum tatakum. Syahidnya la'allakum tattaqun. Maka apa i'rab la'allakum tattaqun? La'alla harfu taraddi. Huruf pengharapan. Diharapkan seperti itu maknanya. Dan kum, domir mutasil mabni ala dom fi mahali nasab ismun la'alla. Karena la'alla min akhwati inna. Berarti domir kafuna ismun la'alla fi mahalli nasr wal mim lil jam' maka tasakun dari jumlah fi'liyah ay fi'lul mudhari' dan fa'ilnya fi mahalli rafa khabar la'alla maka la'alla dari segi makna mempunyai banyak makna di antaranya atraji pengharapan seperti di dalam ayat ini dan dobit dari makna taraji Diharapkan itu kapan jika perkaranya dalam perkara yang dicintai. Jika perkaranya dicintai, maka diartikan dengan la'alla itu pengharapan. Seperti di dalam ayat ini, kum tattaqun. Maka ini per perkara yang dicintai. Diharapkan orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berikan for example di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, La Allah ya firolana. Apapun kita misalkan dengan ucapan Arab, La Allah ya firolana. Diharapkan Allah itu mengampuni dosa kita. Maka la Allah di sini dimakna ataraji. Dan la Allah juga bima, bisa dimakna yang lain, apa atawakku. Kapan menjadi makna tawakkuh dan apa makna tawakkuh? Makna tawakkuh adalah al saya fayakunu fil makruh. Apa waktu ataupun al-isfaq jika perkaranya perkara yang dibenci. Seperti ucapan Arab, Arab mengatakan la'alal adwa yaqdumu la'alal aduwa yaqu. Maknanya di sini adalah semoga musuh itu tidak mendatangi kita. Di sini maknanya adalah la'ala bimakna al-isfaq ataupun tawakuf untuk perkara yang dibenci yang tidak diinginkan. Maka la'ala maknanya banyak. Di antaranya asarroji pengharapan yang baik dan yang kedua, apa waktu wal isfa, pengharapan yang buruk. Semoga tidak terjadi keburukan bagi kita, maka la'alla juga maknanya seperti itu. Dan bisa juga la la'alla dimakna at-ta'lil, penyebab. Dan contohnya seperti di dalam surat Toha Allah berfirman, "Fakula lahu qawlan la la'allahu karu. Maka syahidnya la'allahu Di makna likei. Agar dia itu, yakni Fir'aun, yatadakkar. Maka wahai Musa dan Harun, berdakwahlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik. La'allahu yatadakkar. Maka diharapkan dengan ucapan-ucapan kalian yang baik. Wahai Musa dan Harun, Fir'aun itu la'allahu. La'allahu nabi makna penyebab taklim. Maka dengan kedua ucapan dakwah yang lemah lembut, la'allahu memberikan taklim penyebab dia itu menjadi ingat kepada Allah. Mau untuk rujuk dari kesalahannya Fir'aun ini. Maka makna kembali kepada ayat la'allakum tasakun bisa memberikan dua makna. Pertama makna ataraji yakni mengharapkan kebaikan dengan puasa itu la'allakum tatakun diharapkan menjadi baik, bertakwa. Dan bisa jadi juga taklim Maknanya penyebab maka wahai orang-orang yang beriman, puasalah seperti orang-orang sebelum kalian berpuasa. alaum tatakum. Maka diharapkan penyebab menjadi ketakwaan. Maka makna ayat kutiba maknanya furidoh ataupun umirok diperintahkan puasa seperti diperintahkannya oleh Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Maka ilah penyebab dari diperintahnya puasa untuk apa? Untuk menjadikan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadikan faidah bertakwa kepada Allah. Paham semuanya? Maka Inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah wa barakallahu fi ilmikum.